Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd Telah selesai dari kitab bahasan tentang Tawabi' Yang terakhir kita selesaikan adalah tentang pembahasan dari Badal Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya Babul asma'il amilati amal al-fi'li I'lam anna al-asla fil amali lil af'ali Wa ya'malu amal al-fi'li min al-asma'i sab'atun Al-awwalu المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن مع أن أو مع ما نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه وهو ثلاثة أقسام مضاف منو منون ومقرون بألف فإعماله مضافا أكثر من إعماله من إعمال القسمين كالمثال كالمثالين وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وعمله مقرونا بأل شاذ كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل Bab isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il. Yaitu apa? Amalannya fi'il merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih dan juga ya yata'allaq biha adh-dharaf wal jar wal majrur. Dharaf juga jar majrur berkait dengannya. Kita tahu kalau ataupun kita sering ma'irab jar majrur muta'alliq di al-fi'il juga bisa berkait dengan yang dia beramal seperti amalnya fi'il seperti nanti yang akan disebutkan ada tujuh saya ulangi bahwasanya isim-isim yang beramal seperti amalnya fi'il maksudnya dia merofakkan fa'il dan menasubkan maf'ul dan bergantung padanya zorof dan jar majrur i'lam anna al-asla fil amali lil af'al wa ya'malu 'amal al-fi'li min al-asma'i sab'atun. Ketahuilah bahwasanya al-asal hukum asal pada amalan adalah bagi fi'il-fi'il. Wa ya'malu 'amal al-fi'li min al-asma'i sab'atun dan beramal seperti amalannya fi'il dari isim-isim ada tujuh. Ada tujuh isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Al-awwalu yang pertama al-masdar. Masdar. Bi syarti an yahulla mahallahu fi'lun. Yang pertama masdar. Dengan syarat-syaratnya. Sebelum kita menyebutkan tentang syarat-syarat masdar, perlu kita ketahui tentang makna masdar. Masdar adalah ismul hadas al-jari ala hurufi fi'lihi al-mustamili ala al-hurufil asliyati wa zaidati. Masdar adalah isim isim hadas. Nama hadas kejadian yang dia al-jari ala hurufi fi'lih berlangsung pada huruf-huruf fi'ilnya al-mustamil ala al-hurufil asliyah dan mencakup huruf-huruf asli fi'il itu wazaidah dan juga mencakup huruf tambahannya itu masdar. Seperti boroba yang beribu apa masdarnya? Borbun. borob di sini masdar. Kenapa? Karena dia adalah isim hadas yang mengandungi mana hadas, borob pemukulan. Kemudian dia borob berlangsung pada huruf-hurufnya fil Fiilnya boroba kan doroba, bod, ro dan ba. Sama juga masdar bod, ro dan ba. Ya kan? yaitu master Dan ada di sana yang namanya isim master. Itu berbeda dengan master Kalau dari sisi makna sama. Tapi dari sisi huruf-hurufnya berbeda. Dari sisi huruf-hurufnya berbeda. Kalau isim master definisinya adalah isim yang dia menyerupai masdar. Isim masdar adalah isim yang menyerupai masdar dalam hal penunjukan maknanya. Dalam hal penunjukan maknanya. Seperti husl dengan irtisal sama penunjukan maknanya, mandi. Tapi huruf-hurufnya berbeda. Kalau huruf-huruf masdar itu sesuai dengan huruf-huruf fi'ilnya irtasala yaghtasilu apa? Masdarnya irtisal Nah, isi masdarnya ghuslun. Ada yang berkurang kan dari huruf-huruf fi'ilnya. Tapi dari sisi makna sama. Seperti tawabbo'a. Masdarnya apa? Tawabbo'a ya tawabba'u. tawabbu Isi masdarnya wudu. Ya, apa yu'ti. Masarnya apa? i'ta. Ya, Isim masarnya apa? Apa. Ya. Bisa difahami ya? Kemudian disebutkan di sini syarat yang pertama dari masar untuk dia bisa beramal seperti amalnya fi'il adalah hanya hullu mahallahu fi'lun. Untuk masar ini posisinya bisa diduduki oleh fi'il persamaan atau fi'il bersama ma. Contohnya yu'jibuni borbuka zaidan. Yu'jibuni borbuka zaidan. Membuatku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Di sini masarnya borb dari doroba ya beribu. Dan dorob di sini posisinya bisa digantikan oleh fi'il bersama an ataupun ma. Yaitu dengan dikatakan yu'jibuni an tadriba zaidan atau yu'jibuni ma tadriba zaid ma tadribu zaidan yu'jibuni an tadriba atau ma tadribu zaidan sebutkan di sini yu'jibuni darbuka Zaidan ay antadriba Zaidan dan contoh yu'jibuni darbuka Zaidan ay kalau dengan ma ma tadribu Ini ma tadribu Zaidan Eropnya jelas ya. Coba di Erop. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu fi'lun مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخر نون للوقاية يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ضربك ضرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره مضاف ya ataupun darab adalah apa? Masdar ya'mal amalal fi'il. Yarfa'ul isma wa yansibul maf'ul. Kemudian kaf darab wa mudhaf, kaf dhamir dhamir mutasil mabni 'ala al-fath mahalli jarrin. Ya, fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih dan dia secara makna sebagai apa? Fa'il, secara makna sebagai fa'il. <clears throat> Ini idhofah apa namanya? berbuka ibafatul masdar ila fa'ilih. Penyandaran masdar kepada fa'ilnya. Zaidan maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Ya, mungkin kita tambahkan di antara syarat-syarat yang lain dari masar untuk dia bisa beramal seperti amalannya fi'il, merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Syarat yang pertama tadi agar posisi masdar bisa digantikan oleh posisi fiil bersamaan ataupun bersama ma. Contohnya tadi, yu'jibuni darbuka zaidan. Bisa digantikan posisi dorbuk dengan antadriba ataupun matadribu. Yang kedua, agar masdarnya tidak ditasghir. Tidak ditasghir. Sehingga tidak boleh dikatakan A'jabani duraibuka Zaidan. A'jabani duraibuka Zaidan. Dorbun isim tafsirnya duraib. Enggak boleh ya dikatakan a'jabani duraibuka Zaidan. Karena tafsir itu kekhususan dari isim. Maka dengan isim itu ditafsir, maka semakin jauh dia. Dari keserupaan dengan fi'il. Ya. Syarat berikutnya yang ketiga an layakuna mudmara agar masdarnya bukan dalam bentuk domir agar masdarnya bukan dalam bentuk domir <coughs> contohnya ya ini yang keliru ya contoh yang keliru dorbi zaidan hasanun wa huwa amrun qabihun. Lihat. Darbi Zaidan hasanun wa huwa amrun qabihun. Pukulanku terhadap Zaid bagus. Wa huwa dan pukulanku huwa maksudnya kembali kepada masar, darb. Dan dia pukulanku kepada Amr jelek, meleset misalkan. Atau kurang kencang pukulannya. Ah, nggak boleh seperti itu. Huwa di sini kembali kepada dorob kemudian dia beramal menasabkan maf'ul amron nggak boleh karena dia bomir masternya bentuknya bomir jadi contoh dorbi dan Hasanun wahua amron kobihun nggak boleh pukulanku terhadap Zaid bagus wahua dan dia pukulanku amron terhadap amr kobih ini nggak boleh syarat yang kelima atau ya, ya yang berapa empat ya Iya, yang keempat ya. Agar masdarnya tidak dibatasi dengan tak. Dengan tak yang menunjukkan sekali ataupun dengan musanna ataupun jamak. Sehingga tidak boleh dikatakan ajabani berbatuka dengan tak. Satu pukulan bukan dibatasi dengan satu. Nggak boleh dikatakan ajabani berbatuka zaidan. Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini masdarnya sudah dibatasi dengan bilangan satu. ataupun dijadikan musanna ajabani dorbataka zaidan ini enggak boleh karena sudah dibatasi dengan bilangan dua ataupun dengan jamak ajabani dorbatuka enggak boleh kemudian syarat berikutnya yang ke lima agar masdarnya tidak disifati sebelum beramal agar masdarnya tidak disifati sebelum beramal. Kalau sudah disifati, yang nggak boleh beramal lagi. Sehingga tidak boleh dikatakan ajabani berbuka asyadidu zaidan. Ajabani berbuka asyadidu zaidan, nggak boleh. Di sini dorbuk nggak boleh diamalkan pada zaid. Kenapa? Karena sudah disifati dengan asyadid sebelum beramal. Tapi kalau ditunda sifatnya berbuka zaidan asyadid, ya boleh. Seperti dikatakan ajabani dorbuka zaidan asyadidu boleh. Tapi kalau disifati dulu dorb dengan sifat kemudian dia beramal pada zaid maka ini enggak boleh. Ya, saya ulangi tidak boleh contoh ajabani dorbuka asyadidu zaidan. Kenapa? Karena dorbuk disifati sebelum beramal kepada zaid. Karena alasannya kenapa nggak boleh? Karena yang namanya masar bersama ma'mulnya, diantaranya bersama ma'mulnya, seperti isi mausul bersama jumlah silah nggak boleh dipisahkan. Ya, alasannya seperti itu. Karena masar bersama ma'mulnya, diantaranya bersama maf'ulnya nggak boleh dipisahkan oleh pemisah, sebagaimana isi mausul dengan jumlah silah nggak boleh dipisahkan. Syarat yang berikutnya yang keenam ya, terakhir an la yakuna muakhkharan an ma'muli agar masdarnya tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Enggak boleh ma'mulnya dulu disebutkan, kemudian setelah itu baru masdarnya. Jadi syarat yang keenam agar masdar tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Sehingga contoh Zaidan a'jabani darbuk ini enggak boleh. Zaidan a'jabani darbuk enggak boleh. Didahulukan di sini Zaid ma'mul dari darb enggak boleh. Zaidan a'jabani berbuk. Di sini dijadikan Zaid sebagai maf'ul bi muqaddam. Enggak boleh. Ya. Ataupun contoh yang lain juga yang enggak boleh a'jabani Zaidan berbuk. A'jabani Zaidan berbuk. Ini pun enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Ma'mulnya masar didahulukan. Ma'mul itu bisa bentuknya maf'ul ataupun fa'il. Ya, sebagian membolehkan kalau ma'mulnya dhorof ataupun jar majrur. Kemudian kita kembali ke ucapan musannif rahimallah. Wa huwa salah satu aksamin dan dia masar ada tiga macam. Masdar ada tiga macam. Yang pertama mudhafun yang diidhafahkan. Yang kedua munawwanun yang ditanwin, tidak diidhafahkan. Dan yang ketiga makrunun bi'al yang digandengi dengan al. <coughs> Fa'i'maluhu mudhafan aktsaru min i'malihi min i'mali al-qismaini kal misalaini maka beramalnya masdar dalam keadaan diidhofahkan lebih banyak daripada beramalnya al ini dua temannya yaitu ketika ditanwin ataupun digandengi dengan al. Kal ini sebagaimana dua contoh yang telah lewat. Apa dua contoh? Hah? Yu'jibuni dorbuka Zaidan. Ya. Yeah yu'jibuni berbuka zaidan. Sama dua contohnya itu. Yang pertama takwilannya ataupun bisa digantikan posisinya dengan antabriba, yang kedua matabribu. Jadi beramalnya masar dalam kondisi diidhofahkan lebih banyak daripada beramalnya masar pada dua keadaan yaitu ketika ditanwin ataupun digandengi oleh al. Contoh yang lain beramalnya masar dalam kondisi didofahkan adalah walaula daf'ullahin nasa. Seandainya Allah tidak menolak manusia. Ba'dahum bi ba'd ila akhir ayat. Di sini saya gimana Daf'a masar didofahkan kepada lafzul jalal Allah. Dia beramal menasobkan di situ annas sebagai maf'ulnya. I'rabnya ya wawu harfu sinaf laula harfu imtina' li لوجود دفع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضم آخره ودفع مصدر يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب المفعول وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه إضافة بينه إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله إضافة المصدر إلى فاعله majrur. Maftul jalal majrur. Wa ala jarhi al-kasra al ala akhirih ta'adduban. Kemudian an-nas maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathah Zahira ala akhirih. <clears throat> Wa amalu wa amaluhu munawwanan aqyas dan beramalnya masdar dalam kondisi ditanwin itu aqyas lebih kuat dari sisi kias daripada amalannya masar ketika didofahkan ataupun digandengi dengan al. Ya, dari mana sisi lebih kuat? Dari dari mana sisi lebih kuatnya? Ya, yaitu dari sisi bahwasanya yang namanya masdar beramal karena dia serupa dengan fi'il Ya, karena keserupanya dengan fi'il dan dengan dinakirohkan dengan ditanwinya masdar maka semakin ya kuat keserupaannya masdar itu dengan fi'il karena fi'il itu nakiroh secara maknanya. Jadi kenapa lebih kuat dari sisi kias pada amalnya masdar dalam kondisi ditanwin karena ketika ditanwin itu nakiroh dan ketika dia nakiroh maka sangat dekat serupanya dengan fiil di mana fiil itu juga nakiroh dari sisi maknanya. Contoh yang ditanwin master dan dia beramal au it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman atau memberi makan di hari dzi masghabah kelaparan yatiman itu memberi yatim memberi makan seorang anak yatim I'rabnya au harfu atfin it'am matuf ala ma qablah wa huwa fakku raqabah. Jadi it'am itu diataskan kepada ayat sebelumnya yaitu fakku raqabah au it'amun. Dan dia ma'tuf kepada yang marfu fakku raqabah maka dia marfu mithlu wa alamat rafi' dhammah zahira ala akhirih. Dan it'am masdar ya'malu amala fi'li. Dijelaskan seperti itu ya. It'am masdar ya'mal amala fi'li yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'iluhu mahdhuf fa'ilnya mahdhuf takdirnya au it'amuhu atau dia memberi makan ya. fi yaumin jar majrur fi harfu jar yaum majrur bi fi wa alamatu jarri kasr akhirih wal jar wal majrur muta'alliq bi it'am ah lihat di sini jar majrur fi yaum muta'alliq dengan it'am kenapa karena it'am tadi mengandungi amalan fi'il ataupun dia beramal seperti amalnya fi'il jadi muta'aliknya jar majrul dzaraf tidak mesti kepada fi'il tapi juga kepada yang dia beramal seperti amalannya fi'il di antaranya masdar. Kemudian zi na'atun liyaumin. Zi di sini na'at bagi yaum. Zi bermakna sahib Na'atul majrur majrur mislu alamatu jarhi al niaba anil kasra li anna minal asmail khamsah wa mudhaf masghaba mudhafun ilai majrur. Fi'il yatiman maf'ulun bih. Mansub wa alamatun asfi al-fathah zahira ala akhirih. Kemudian kata beliau wa amaluhu makrunan bi al-syazun. Adapun beramalnya masdar dalam kondisi dia bergandengan dengan al ini syadz. Yang dimaksud dengan syadz adalah qalil fil Sedikit dalam penggunaan. Kenapa? Karena dia ketika dikasih alif lam semakin jauh keserupaannya dengan fi'il. Karena kita tahu yang namanya fi'il tidak bisa bergandengan dengan al. Contohnya di sini ucapan menyair. ضعيف النكاية أعدأه يخال الفرار يراخي الأجل ضعيف النكاية lemahnya نكاية نكاية itu جمع dari نكاينك نكيت في العدو Apabila engkau membunuh ataupun melukai musuh, lemahnya serangan terhadap musuh gitu. Yahol bermana yazun. Yazun. Yazunnu menduga al-firar. Adanya al-firar, pelarian. Dan yahol diantara fiil yang butuh kepada dua maf'ul. yurahi al-ajal, menunda ajal. Ya khaulul firar yurahi al-ajal, lemahnya. Serangan terhadap musuh, ya khaulul firar. Menduga al-firar, adanya al-firar, pelarian dan juga yurahi al-ajal, menunda ajal. Ya insya Allah ini ada penjelasannya tersendiri ya di tempatnya. Di sini yang jelas syahidnya apa? Yang menjadi syahid di sini mana? Du'ifu Mana? Hah? An-nikayah ya, Masdar tadi dari Nakaitu Nakayanka Du'ifu Du'ifun nikayati adaah Lemahnya serangan terhadap musuh Beramal di sini An-nikayah dalam kondisi bergandengan dengan Dengan al Ya Rabnya bu'if khabar ya ini mubtada mahdzuf takdiru huwa huwa dhaif nikah dia lemah ya serangannya bahwa dan dia dhaif mudhaf nikah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasra akhirih dan nikah masar ya'malu amala fi'li al fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'ilu mahdzuf kemudian a'da maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fatu akhirih wa huwa mudhaf wal hadha mir muttasil مبني على الضمة في محل جر بالإضافة والتقدير ضعيف نكايته أعداءه takdirnya dha'ifu nikayatihi a'da'ah lemahnya serangan dia terhadap musuhnya ya khal fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi an nasib wal jazm wa alamatu raf'i dhamm akhirih wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa wa huwa mutasarrif min khala jadi ya khal mutasarrif bil khala min akhwati dhanna تنصب مفعولين الفرار مفعولها الأول منصوب علامة نصبه فتو آخره يراخي فعل مضارع مرفوع للتجرد يعني ناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور الاستثقال لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالياء وفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو الأجل مفعول به منصوب علامة نصبه فتح آخره جملة يراخي الأجل في محل نصب مفعول ثاني ليخل yeah. Jadi jumlah yurohi ala ajal itu makhluk kedua dari akhol. Ya, cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha Assalamualaikum.